Apa di mana, eh, Ibu? Iya. Tapi di luar tema, Bu ya. Iya, dengan siapa di mana? Dan hamba Allah. Hamba Allah. Hmm. Eh, gini Bu ya, kan banyak ya kayak di sosial media gitu. E, upload kayak foto gitu apa bagi seorang perempuan itu baik nggak sih Bu ya? upload apa? Kayak foto sendiri gitu seorang oh, perempuan. Oh, foto-foto sendiri gitu ya? Di aplikasi media sosial gitu. Baik, gitu. Itu aja ya Bu ya. Kan, kan ya kayak di lingkungan saya kan banyak orang ya kayak dapat jodoh atau apa dari sosial media itu mm -hmm. Baik. Uh, baik gitu Bu ya. Baik baik sudah dipahami Bu. Terima kasih. Ya, ya baik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik Bu ya. Kita menuju ke Allah yang pertama Bu ya. Bagaimana uh, hukumnya atau sebaik yang biasa sering upload foto Bu ya dan kadang-kadang dapat jodoh dari sana ya, menurut ya, pencerahan dari Buya baik Bismillahirrahmanirrahim adapun jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah ya baik orang itu keluar rumah atau tidak keluar rumah hmm. baik orang yang memamerkan foto atau tidak memamerkan foto sudah ada bagiannya sendiri jadi tidak benar jika dia mendapatkan jodoh hanya karena dia keluar rumah hmm. atau dia mendapatkan jodoh karena fotonya dibajang bukan Dibajang. karena itu hmm Sebab banyak orang yang keluar rumah juga tidak jadi berjodoh sampai hari ini. Ada? Ya, ya kan? Ada suatu ketika ada orang berkata, kamu itu perempuan di rumah tok makanya nggak ada yang men menikahimu. -hmm. Itu juga kalimat yang salah. Sebab apa? Ada orang kerjaannya di luar rumah juga belum menikah sampai hari ini. Belum dapat jodoh. Belum dapat jodoh. <laughs> Dan bukan satu dua. Ya. Ada orang yang mengadu banyak sekali usianya banyak. Ada orang berkata, sebab jodoh sudah pas sudah waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggal caranya menuju kepada pernikahan itu ada orang yang caranya baik dan tidak baik. Hmm. Kalau baik akan semakin berkah, kalau tidak baik mengurangi keberkahan dan menjadi dosa. Nauzubillah. Jadi ini satu masalah perjodohan. Kalau ada orang mendapatkan pasangan karena media sosial, ya Allah menjodohkan melalui itu. Ya. Cuman kita ingin mendapatkan pasangan adalah dengan cara yang luar biasa dahsyat. Ya. Melalui orang-orang yang kita cintai, guru-guru mulia, sang wanita dari guru di dibicarakan, dibincang oleh orang-orang mulia dengan cara-cara yang baik. Hmm. Atau dari keluarga yang baik, membicarakan dengan cara yang terhormat. Bukan ketemu di pinggir jalan, bukan ketemu di Facebook, bukan iya. ketemu di ini semuanya. Bukan. fotonya doang. Ya. Nah, akan tapi yang namanya Facebook dan sebagainya, itu hanya mungkin sebab silaturahmi yang ya. baik, ikut grup yang baik dalam satu media sosial. Kemudian setelah itu, melalui setelah semakin hari semakin banyak kawan kemudian kenal di situ bukan sesuatu yang terlarang akal tapi ketahuilah kehormatan wanita itu ya, di dalam hati seorang wanita itu sendiri sebelum menuntut dihormati oleh kaum laki-laki wahai adik-adikku para wanita mulia wanita mulia adalah cirinya sederhana semakin dia semakin tinggi rasa malunya semakin mulia dirinya semakin rasa malu dan wanita yang paling malu malu dan malu adalah Sayyidat Fatimah zahra pintu Rasulullah sallallahu alaihissalam beliau sangat malu dan malu dan budaya malunya harus kita hadirkan malu bukan gengsi ya. malu sehingga wanita mulia adalah wanita yang sangat berisih jika kecantikan dan tubuhnya dinikmati oleh orang yang haram baginya ya. sehingga wanita soleha tidak senang jika dia berjalan diperhatikan oleh kaum laki-laki dan merasa tidak nyaman dan ketidaknyamanannya bukan dibuat-buat dari hatinya yang tidak nyaman tidak senang kita menemukan suatu ketika kita kita masuk kampung-kampung mulia. Wanita terjaga. Kita rem di tempat kami belajar. Wanita Masya Allah dengan menutup dan sebagainya. Suatu ketika, kami melewati suatu gang dari masjid masuk satu gang. Karena musim panas dan listrik mati. Sehingga ada sebagian mereka dari turun ke depan pintu. Tapi pintunya masih jauh. Jadi antara pintu, pintu, kita gini biasanya. Ada pintu, kemudian masuk, baru naik ke atas jadi wanita tersebut hanya di depan pintu pun agak jauh. Ya. Dan memang gang ini jarang dilewati oleh kaum laki-laki. Kebetulan waktu ketika pengen, kita juga ingin ngambil jalan pintas, ingin cepat karena siang ingin lapar, ingin makan. Kita melewati jalan tersebut yang tidak pernah biasa kita lewati. lewati. Subhanallah. Wanita tersebut itu kebetulan pas kita. Kita pun bukan niat untuk melihat, akan tapi karena terkaget melihat kita di situ, sampai setelah itu ada suara tangis anaknya. Dalam perkiraan kami adalah suaranya itu adalah suara benturan karena dia menghindar dan dilihat wajahnya bukan rambutnya hmm. kan biasanya pakai cadar yeah. karena mungkin cari dingin di pinggir pintu dan pintunya adalah pintu yang sebetulnya sangat khusus hanya karena kita lewat pintu saja ada suara tangis jadi begitu bingungnya mereka untuk menutup di iya. dirinya hmm. termasuk budaya wanita mulia yang kita temukan di sana kalau ada wanita berjalan kok kita di belakangnya jalan begitu langsung berhenti dan tidak mau tidak ingin ada laki-laki berjalan di ya. belakangnya wanita mulia dan kita ingin anak-anak kita jadi wanita mulia semacam itu jadi tidak ingin wajahnya kecantikannya dipamerkan kepada manusia banyak tidak ini bukan bukan murahan <laughs> jadi gitulah semakin anda bisa menyembunyikan diri anda semakin mulia subhanallah hmm. jadi ini ini adalah satu satu satu hal yang harus dipahami oleh hmm. anak-anak yang mulia wanita mulia sehingga bagaimana seorang wanita menutup aurat dan sebagainya tidak lain karena apa adalah semalu malu di dalam hatinya, dirinya, maka dia telah memuliakan dirinya. Dan setelah itu layak orang lain untuk memuliakan diri, iya. yeah. dia. Mohon maaf yang tidak memuliakan dirinya, gimana kita bisa memuliakan? Yeah. Sampai suatu ketika, ini satu contoh nyata. Kita lagi rombongan dengan mobil. Ada adik putri kita, dan dia adalah insya Allah umat Islam. Cuman karena belum banyak terdidik sehingga bajunya pun masih seenaknya. Yang terlihat perutnya terjadinya. Tiba-tiba ada seorang pengamen nyolek perutnya kita yang pakai kopiah, pakai jubah begini, gimana akan marah dengan orang yang nyolek tersebut? Hmm. Karena dia sendiri pakai baju ter terbuka. Coba yang dicolek pakai kerudung, satu mobil keluar semua bakal dimarah itu. Pasti, nah, ya. karena kenapa? Dia sendiri sudah tidak memuliakan di, hmm, hmm. dirinya. Maka dari itu kami himbau untuk adik-adik mulia, tidak jangan sampai di mana di di uh, apa namanya status, hmm. ada gambar-gambar iya. pribadi yang kalaupun terpaksa harus ada mungkin dengan yang terhormat biasanya di kalangan grup wanita saja bukan untuk dibebas dilihat oleh semua orang semuanya kembalikan kepada hati yang mulia jadi semakin anda merasa tidak nyaman maka ketahuilah anda semakin mul mulia. mulia itu adalah ukurannya di diri anda sendiri tapi ada sebagian orang yang subhanallah memang hatinya bukan uh, dibuat seperti itu oleh Allah sehingga apa dia senang pamer pengen dilihat cantik pengen semuanya pengen pamer kecantikannya yeah. yang harus seharusnya kecantikannya adalah hanya untuk suaminya akan dia oleh semua orang dan kalau sudah dia sendiri tidak memuliakan dirinya sendiri ya pantas orang lain tidak memuliakan memperhatikan. kemudian mungkin colak-colak sudah bahkan untuk menzinai pun sudah tidak ragu lagi karena apa ini perempuan rendah, rendah. perempuan hmm. tidak memuliakan dirinya yeah. baik itu akan tapi kita ilah kalau anda sudah rapi wahai adik putriku mungkin engkau termasuk orang yang sudah menutup aurat ini sudah menjaga untuk tidak memamerkan wajah Anda di status-status BB Anda atau iya. WhatsApp Anda. Akan tapi ketahuilah, jika Anda melihat orang lain yang belum bisa seperti Anda, jangan direndahkan mereka. Yeah. Karena tingkat ilmunya bermacam-macam, mungkin pergaulannya belum. Akan tapi semua yang menyaksikan acara ini, kami himbau semuanya untuk mengarah kepada budaya malu. Budaya malu adalah kemuliaan seorang wanita. Lihat, kalau sudah wanita tidak punya kemalu, masya Allah. Yeah. Kalau sudah wanita tidak punya malu, masya Allah. Mohon maaf. Ya mohon maaf semoga Allah mengampuni yang terjemur dalam kehinaan hampir tidak ada kaum laki-laki yang menyetop wanita untuk ngajak berzina agar tapi alangkah banyak di tempat-tempat yang kotor banyak wanita yang mencari mengejar laki-laki untuk berzina. mengajak berzina ya sehingga bahas azan itu dalam Al-Quran azan itu para wanita berzina didahulukan daripada laki-laki penyebutannya karena umumnya wanita itu bukan karena apa kalau sudah hilang rasa malu betul-betul merusak ya. wanita kalau sudah betul-betul tidak punya rasa malu akan merusak sehingga musuh Allah pun orang kafir di luar sana memerangi kaum muslimin dengan senjata mereka kalah. Akan tapi ternyata mereka memerangi kaum muslimin dengan merusak wanitanya. wanita. Jadikan wanita kita seperti wanita mereka, wanita yang murah, membuka aurat obral sana obral sini sehingga dengan begitulah akan rusak. Laki-lakinya mudah berzina, mudah maka al-suruh hancurlah bangsa ini. Maka yang menyaksikan acara ini, mungkin Anda termasuk wanita yang saat ini adalah ngobrol, aurat dan sebagainya, akan tapi Allah Maha Pengampun. Apakah anda tidak rindu? Allah menyeru. Istaghfiru rabbakum. Minta ampun kepada Allah. Allah berfirman. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah senang dengan orang yang bertobat. Apakah anda tidak rindu? Atau akan menjadi orang putus asa lalu marah dengan syariat Nabi Muhammad dan mengatakan, ah kelihatan banget. Lalu anda akan terus terjerumus dalam kehinaan. Dan kami tidak ingin anda menjadi yang semacam ini. Agar ya. tetapi dengan apa yang kami sampaikan, anda tidak tersinggung. Bahkan kami ingin Anda akan rindu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menyaksikan acara ini, ya. akan kembali kepada Allah. Aku akan berusaha untuk menutup aurat saya. Akan aku akan berusaha untuk menjadi wanita yang punya rasa malu. Ah. Terus sudah begitu Masya Allah Anda ngadu kepada Allah Mungkin Anda yang masih susah Adukan kepada Allah Akan tapi jangan ditentang syariat Nabi Alaihi Wasallam Sehingga Allah tidak menolong Anda Dan kalau Anda mengadu Ya Allah aku ingin mulia Aku ingin mulia Aku ingin mulia Biarpun saat ini Anda masih berada di dalam kubang kehinaan hmm. katailah Allah mudah mengangkat Anda Allah Maha Kuasa seperti itu. Jadi sebaiknya tidak usah Anda pasang di BB dan sebagainya. Hmm. Demi kemuliaan diri Anda sendiri. Kecuali grup wanita, yeah. Ya. grup family kan ada grup ya. family keluarga ya. Yeah. Bisa akan tapi kalau diobrol ya. semua orang subhanallah. Kadang ada wanita iseng, laki-laki iseng pengen tahu ini wanita ini siapa. kuda oh ini cantik oh ini. Padahal eh, kalau sudah laki-laki berani nyanjung itu adalah laki-laki yang yang merendahkan Anda. Kalau ada laki-laki berani berkata, oh cantiknya, itu berarti telah kurang ajar. Jadi mana Anda tahu kurang ajar? Kalau dia menghargai Anda, tidak akan berani ngomong semacam itu. Yeah. Baik, adikku, dimanapun Anda berada, ayo menjadi wanita mulia. Baik. Menutup aura Hmm. Tidak senang kecantikanmu disaksikan oleh orang banyak. kesa, kecantikanmu hanya untuk suamimu. Kalau pun harus berdandan, wanita ada tiga. Ya, ya. Berdandan untuk dirinya sendiri. Hmm. Berdandan untuk suaminya. suaminya. Dan, untuk untuk sahabat-sahabat perempuannya. Ya. Tapi kalau untuk yang lain tidak. Allah baik. Allah Baik, baik. Terima kasih, Bu ya mudah-mudahan cukup uh, buat hamba Allah yang tadi ya dan yang kedua bu ya